Umur da'awiyah, umur azimah. Perkara dakwah perkara sangat besar. Umurun thaqilah dan juga perkara yang begitu berat. Dikarenakan barakallahu fikum di dalam menjalankan dakwah ini sebagai seorang pengampu dakwahnya sebagai seorang dai-nya dituntut untuk memiliki beragam sifat beragam kriteria Dituntut untuk ikhlas niyah fi dakwah. Mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mengajak umat manusia kembali kepada Allah semata. Mengajak mereka untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada tendensi apapun dari tendensi-tendensi duniawi atau pribadi Dituntut untuk ikhlas. Siap ditempatkan dimanapun. Siap berdakwah kapanpun. Dalam kondisi apapun. Dalam rangka untuk membela agama Allah. Dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi. Ikhlas sunniah Seorang da'i juga dituntut untuk memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan sehingga dakwahnya ala basirah di atas petunjuk, di atas bimbingan, di atas ilmu syar'i. La ala jahl. Dia berdakwah bukan di atas kebodohan, tapi mengajak orang dengan ilmu. Dia juga dituntut untuk sabira, sabar di dalam mengampu dakwah ini dia juga dituntut untuk hakim. Harus bijaksana, harus arif dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Dan perangai-perangai yang lain barakallahu fikum yang menggambarkan kepada kita betapa dakwah ini perkara yang begitu besar. Perkara yang begitu agung, yang begitu berat amanahnya. Yang pertama dikarenakan dai-nya harus memiliki kriteria tadi yang tidak memilikinya maka dia nggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Di sisi yang lain para dakwah itu sunnah mendakwakan sunnah Rasulullah SAW mendakwahkan manhajus salaf ini pasti akan berhadapan dengan berbagai macam a'da'u dakwah berbagai macam musuh-musuh dakwah baik dari kalangan luar musuh-musuh dakwah dari kalangan luar non muslim dengan ragam kufurnya makar-makarnya ataupun dari dalam ada sunnah musuh-musuh sunnah musuh-musuh dakwah dari kalangan dalam dari kalangan muslimin sendiri yang menyimpang bayangkan satu dakwah yang hak dia dikerubuti, dikerumuni oleh sekian banyak dakwah-dakwah yang batil. Satu dakwah yang hak. Dia harus melawan sekian banyak dakwah-dakwah yang batil, dakwah-dakwah yang menyimpang. Satu bayangkan satu dakwah dijadikan sebagai target operasi, sasaran objek oleh semua dakwah-dakwah yang ada, panah-panah musuh-musuh dakwah diarahkan ke satu titik untuk mengemberdam dakwah sunnah kalau bisa untuk melenyapkan mensirnakan dakwah sunnah di muka bumi ini sehingga tantangan dakwah begitu besar begitu berat belum lagi khonamtina azakumullah nasyatu ahli batil fi nasri abatilihim Bagaimana semangatnya Ahlul Batil, semangatnya orang-orang yang menyimpang dalam menebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka punya kesungguh-sungguhan. Mereka punya semangat yang tinggi untuk mengkampanyekan penyimpangan mereka. Masing-masing orang yang menyimpang semangat menyebarkan penyimpangannya masing-masing. Media-media elektronik, media-media cetak dunia, dunia maya dan segala macamnya. Mereka gunakan untuk menebarkan virus-virus kebatilannya setiap saat, setiap hari, tidak kenal lelah dan letih. Nyata, perkara yang nggak mungkin kita pungkiri barakallahu fikum. Dan asbab yang lainnya barakallahu fikum yang menggambarkan kepada kita betapa beratnya urusan dakwah ini betapa besar urusan dakwah ini. Makanya karena nantinya azzaikumullah sesuatu yang perlu untuk kita resapi bersama yang kita camkan baik-baik. Tidak mungkin dakwah as-sunnah, dakwah salafiyah yang menghadapi sekian banyak tantangan-tantangan yang ada ini hanya dipikul satu orang. Nabi bisa, Irfan. Kita bukan seorang nabi dan seorang, dan seorang rasul yang menampakkan wahyu ilahi. Langsung dibela oleh Allah Azza wa Jal dengan wahyu-wahyunya. Kita manusia biasa. Barakallahu fikum. Tidak sanggup satu orang diri untuk menanggung sebuah dakwah yang besar. Yang berat ini. Maka ya azakumullah di dalam konsep dakwah sunnah selalu digalakkan yang namanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dakwah termasuk kebaikan. Dakwah termasuk ketakwaan. Dikarenakan dakwah merupakan amal yang paling afdal, yang paling besar pahalanya dia, diupayakan atau di, dihasung yang namanya ta'awun al birri wa taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gotong royong ya ikhwan. Harus betul-betul masing-masing kita memberikan andilnya untuk dakwah yang mulia ini. Tidak boleh bagi kita untuk berpangku tangan lepas tangan, hanya menyerahkan semuanya kepada kepada seseorang atau beberapa orang, tidak bisa. Masing-masing harus memiliki jiwa ta'awun yang sangat tinggi. Dikarenakan beban dakwah dipikulkan oleh Rasul kepada pundak masing-masing kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada individu-individu kaum muslimin di pundak-pundak mereka dakwah yang mulia ini dipikul. Barakallahu fikum. Harus adanya ta'awun ad-da'awi 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu dalam perkara dakwah di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu perintah Allah yang syar'i. I. Maka ikhwan kalau ahlul batil, orang-orang yang menyimpang sedemikian rupa semangatnya, sungguh-sungguhnya dalam menebarkan virus-virus batilnya, maka kita ahlu sunnah salafiyin yang mendakwakan sunnah rasul, yang mendakwakan dakwah salafiyah, harus memiliki semangat yang lebih tinggi lagi. Kesungguh-sungguhan yang lebih tinggi lagi. Ta'awun yang lebih kuat lagi. Untuk mendakwahkan al-haq mendakwakan sunnah. Mereka yang dapat dosa, yang menyimpang semangat. Mestinya kita yang berupaya meraih pahala, mengejar pahala yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal, lebih bersemangat lagi. Maka masing-masing kita harus betul-betul menanamkan dalam hati yang paling dalam, sanubari kita yang paling dalam. Di pundak saya kewajiban dakwah ini. Saya harus memberikan andil untuk dakwah yang mulia ini. Ini merupakan jalannya para anbiya wal mursalin. Saya harus terlibat masuk dalam jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Besar pahalanya. Muhimun jiddan. taawun alal birri wa taqwa. Ikhwanamtina azakumullah yang namanya ta'awun itu majalnya majaluhu kathirah ruang-ruang ta'awun sangat banyak. Yang penting harus di atas al-fir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kalian bisa bertawun untuk dakwah ini dengan ilmu yang kamu miliki. Dengan mengajarkan ilmu tadi dengan benar, dengan pemahaman yang benar kepada anak-anak kaum muslimin atau kepada umat Islam secara umum. Ta'awun dengan ilmu yang kamu miliki. Siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun untuk menebarkan dakwah yang mulia ini. Siap jadi rais atau kamar us, jadi ketua dakwah atau yang diketuai dalam cara dakwah. Nah, jadi rais atau zanab, jadi kepalanya ataukah jadi ekornya. Siap. Dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa taala. Ta'awun ya ikhwan. Ini muhim. Ingat ini semua dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah. Meraih pahala dari Allah Azza wa Dan untuk keberlangsungan dakwah sunnah yang mulia ini. Yang di zaman sekarang ini warakallahu fikum betul-betul menjadi sasaran empuk semua musuh-musuh dakwah yang ada. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ta'awun bisa tahun dengan harta benda, bisa tahun dengan fisik anggota badan, bisa tahun dengan eh, ide-ide uh, yang bagus, atau jihad wal irsyadat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, masukan-masukan yang berharga dalam bentuk apapun yang kita, yang, yang, yang, yang kita punya barakallahu itu. Di antara bentuk ta'awun barakallahu fikum ialah tasyawur fil umur da'awiyah adanya musyawarah koordinasi dalam urusan-urusan dakwah. Jangan sendiri-sendiri. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan hanya apa namanya memikirkan egonya sendiri-sendiri. Semua harus dibicarakan, duduk bermusyawarah, koordinasi bagaimana yang terbaik untuk kemaslahatan dakwah. Sifatnya kaum mukminin wa amruhum syura bainahum perkara mereka dalam musyawarah di antara mereka dan juga Allah Azza wa memerintahkan Rasulnya SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya wasyawirhum fil amr dan dalam langkah wahai Rasul mengajak mereka bermusyawarah dalam perkara yang ada Masya Allah akan semakin kokoh, akan semakin kuat, akan semakin solid ketika dakwah itu diiringi dengan ta'awun, diiringi dengan tasyawur dan semua ikhlas lillahi tabaraka wa taala. At-tasyawur fi da'wah. Asyib bin Utsaimin rahimahullah sampai memiliki sebuah risalah ha? asar asarut ta'awun baina du'at efek ta'awun di antara para dai dalam dakwah ilallah begitu besar efeknya Masing-masing dai berdakwah itu dalam rangka untuk maslahat dakwah, dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah, bukan berdakwah untuk kepentingan pribadi. Sehingga mereka mendahulukan kemaslahatan dakwah, mendahulukan e, bimbingan syar'i dibandingkan dengan ego pribadi. Sangat luar biasa. Dakwah akan kuat, akan solid, akan bersemangat, akan bersungguh-sungguh. Perkara-perkara yang besar akan mudah diselesaikan dikerjakan dengan baik, dengan dengan ringan, dikarenakan banyak yang terlibat. Semua dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguhan. Semua dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan lembaga dakwah yang sebesar ini, satu orang yang mikir, satu orang yang ngajar, satu orang yang masak dan segala macamnya, jeblok ya. Hah? Padahal ya skalanya skala Purbalingga. Satu bayangkan yang antum pikirkan itu skala internasional. Dan antum harus berpikir sejauh itu. Luar biasa. Nama ikhwan. Sehingga at-ta'awun at-ta'awun alal birri wa taqwa fi da'wati ila Allah. Bersemangat untuk bertahun dakwah di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Tasyawur, tasyawur, bermusyawarah berkoordinasi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dakwah akan kuat insyaallah taala barakallahu fikum yang memotivasi kita yang memotivasi kita untuk semangat dalam bertawun adalah pahalanya pahala besar yang Allah janjikan untuk orang yang berdakwah ilallah dan orang yang bertawun dakwah ilallah yang memotivasi kita pahalanya yang kedua dalam rangka untuk i'la kalimatillah yang memotivasi kita ialah upaya kita untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Yang memotivasi kita ialah kondisi kebanyakan umat Islam yang terkungkung oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang harus selamatkan. Sehingga harus ta'awun untuk semua ya ikhwan. Yang memotivasi kita ialah kondisi yang ada di luar sana bagaimana musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah begitu semangat untuk mengkampanyekan batilnya mereka. Berlanjut kita untuk untuk bersemangat bertahun barakallahu fikum. Dan itu semuanya ikhwan fillah perlu yang namanya keikhlasan faktor utamanya ikhlasun niyah lillahi tabaraka wa taala ikhlasun niyah mengikhlaskan niat kita dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla dalam bertawun da'awi alal firi wa taqwa ikhlas yang akan memotivasi semua tadi barakallahu fikum nah tatkala kita memiliki sebuah program dakwah intern atau ke ekstern Program dakwah untuk anak-anak, program pendidikan untuk anak-anak. Maka semuanya harus bertahun, harus bertasyawur. Ketika punya program dakwah untuk remaja-remaji, remaja-remaja, pemuda-pemuda, pemudi. Semua harus tahun tasyawur. Ketika punya program dakwah untuk muslimin secara umum, harus ta'awun, harus tasyawur. Apalagi semuanya ada. Apalagi dakwahnya keluar, sudah go regional, go nasional, bahkan bahkan go internasional. Maka harus lebih-lebih lagi ta'awun tasyawur. Barakallahu fikum. Dikarenakan semuanya sangat besar, sangat berat barakallahu fikum. Kita punya program barakallahu fikum menebarkan majalah-majalah ditebarkan sekuar segenap umat Islam dan yang eh, instansi-instansi pemerintahan yang yang ditargetkan harus ada ta'awun dan tasyahur. Sehingga apapun program yang kita canangkan dalam program dakwah yang perkara baik harus punya semangat yang tinggi dengan ta'awun dan tasyahur. Barakalafikum. Terutama terkait dengan program tebar majalah ini Barakalafikum terkait dengan risiko mulus secara khusus perlu untuk semangat yang lebih tinggi supaya lebih tersebar kepada masyarakat kita. Dikarenakan bahaya laten komunisme sudah mengintai dengan kolaborasi berbagai macam sekte-sekte yang saya sebutkan dalam taklim dari siap. Memerlukan semangat, memerlukan kesungguh-sungguhan, memerlukan ta'awun, tasyaur, memerlukan tenaga sehingga banyak ikhwah STM yang cukup untuk menebarkannya seluas-luasnya sampai ke tangan-tangan orang yang tepat dakwah itu termasuk upaya nahi mungkar dakwah yang luar biasa demikian seterusnya ketika ada program-program yang lainnya harus punya semangat yang sangat tinggi ta'awun tasyawur ta'awun tasyawur barakallahu fikum efeknya ya ikhwan Dampak positif ketika antum terbiasa dengan ta'awun dan tasyawur dalam perkara dakwah dan perkara-perkara yang lain alal birri wa taqwa. Ta'awun antum, tasyawur antum di atas al birri wa taqwa efeknya sangat positif. Yang pertama ialah jam'ul kalimah fi dakwah Kalimat antum akan terkumpul pada dakwah ini. Akan satu kalimat bersatu dalam menjalankan dakwah yang mulia ini. Jam'ul kalimah. Jam'ul kalimah fi dakwah. Sehingga misinya antum satu, visinya antum eh, satu, melangkah juga dengan satu langkah. Kalimat antum enggak ter, enggak enggak cenderang perenang. Enggak tercerai-berai, satu kalimat, satu kata, satu langkah. Jamul kalimah ini azim. Ini bukan sangat besar barakallahu fikum. Dan yang, di, yang diharapkan dalam Islam jabul kalimah. Di atas al wa taqwa. Luar biasa. Dengan jabul kalimah akan solid, akan sangat kuat antum ya ikhwan. Fatal bainakum. Yang kedua, <clears throat> akan menambah eratnya uhuwa Islamiyah di kalangan kita sunnah Salafiyin. Dikarenakan biasa saling bantu membantu, gotong royong, saling bermusyawarah di atas perkara kebaikan dan ketakwaan sehingga mempererat hubungan muamalah menjadi bagus. Ukhuwah akan semakin kokoh. Ukhuwah akan semakin kokoh dan memang katanya para ulama yang namanya ta'awun itu akan terwujud dengan baik ketika ta'awun itu disertai dengan ukhuwah Islamiyah dan ta'awun itu disertai dengan jam'ul kalimah Kalimatnya satu, ukhwanya kokoh, ta'awunnya akan jalan. Ketika ta'awun jalan, efek positifnya kalimatnya akan satu, ukhwanya akan kuat. Syai'ani mutalaziman. Dua perkara yang pasti berkaitan disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Efek yang ketiga akan bisa menghilangkan, mengkikis sedikit demi sedikit asbabul khilaf wal munazaa. Sebab-sebab terjadinya perselisihan, persengketaan, perseteruan di kalangan para ikhwah. Sebab satu kata, satu visi, satu misi, satu langkah, satu ta'awun, satu tasyawur. Ukhuwah akan semakin kokoh. Otomatis sedikit demi sedikit akan mengkikis habis yang namanya celah-celah ikhtilaf, celah-celah perselisihan dan segala macam. Ada perkara yang yang berselisih gampang diselesaikan dengan sekali majelis, satu duduk, satu musyawarah, satu penjelasan luar biasa. Itu efeknya at-ta'awun al wa taqwa. Luar biasa. Dan poin-poin dari semuanya sangat besar, sangat agung ya ikhwan. Adilah yang sangat banyak. Jamul kalimah luar biasa. Ukhuwah Islamiyah luar biasa. Hilangnya asbabul uh, al-ikhtilaf luar biasa. Ini semua dengan tahun al biru wa taqwa. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya tahun harga mati. Bukan harga hidup yang mungkin tawar-tawar. Harga mati. Wajib tahun, pasti tahun, harus tahun, dan tidak mungkin tanpa tahun. Dalam menjalankan dakwah yang mulia ini Barakallahu fikum. Yang semangat. Barakallahu fikum. Ketika Anda sudah mendapati dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, dengan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk mendapati samaratu da'watikum, buah dakwah kalian selama ini yang sudah terasa di wilayah ini dan sekitarnya. Amrun yushkaru alaih perkara yang wajib disyukuri barakallahu fikum itu perlu untuk dilestarikan perlu dijaga sehingga perlu dengan cara meningkatkan ta'awunnya sehingga semakin bagus semakin baik semakin solid semakin uh, bagus dalam perkara dakwah barakallahu fikum Nah, efek di luar sana ikhwan azakumullah adalah efek uh, sum'atu dakwah Surat dakwah. Gambaran dakwah dan nama baik dakwah itu harum di tengah-tengah masyarakat. Mendapati para ikhwah, para dai-nya, Masya Allah, satu langkah, satu kata, satu misi, satu visi, solid, bagus. Disertai dengan ukhuwah islamiyah, tasyawur, tafahum, segala macamnya, bagus. Sehingga lebih mudah untuk menyampaikan dakwah kepada umat dan umat lebih mudah untuk menerima dikarenakan suratuhu suratuha jamilah Ha? Gambaran dakwah begitu indah. Sum'atuha tayyibah. Nama baiknya sangat bagus. Barakallahu fikum. Maka lestarikan. Syukuri barakallahu fikum kondisi antum yang ada sekarang ini. Terutama di wilayah selatan ini barakallahu fikum. Perkara yang sangat luar biasa. Disyukuri. Antum akan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kondisi dakwah antum eh, di, di, sini ketika antum nengok ke arah utara. Hmm? Selatan itu dikenal dengan gunung-gunung dan sawangannya dan segala macamnya. Permusuhannya kepada umat Islam mereka menyebutkan dengan bahasa semacam itu. Entah dia uh, asli kafir ataukah dia murtad dari Islam, semuanya sama. Adapun yang masih awam nas dan segala macam enggak ditinggalkan dihindari yang namanya la'nul muayyan melaknat secara fonis yang dilakukan oleh para ulama menggunakan bahasa umum hmm? semangat masyarakat untuk kabul dakwah kurang klasikum Ya dikarenakan kekurangan kita, dikarenakan kelemahan yang ada pada kita, klasikum Maka antum akan semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah kita dakwah yang mubarakah insyaallah, makbulah insyaallah taala, dakwatun thayyibah, dakwatun thayyibah, jamilah di atas kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan ta'awun, dengan tasyawur, dengan tafahum luar biasa. Ini disyukuri khonamtina azakumullah. Antum nengok ke sana, ha, mengadakan sebuah daurah dibikin-bikin dengan nama tablik akbar gitu ya. Ha? Musola yang seperempatnya masjid yang antum ini baru baru full. Ha? Musola yang seperempatnya masjid yang antum baru full. tahu yang maksud ya? Ini yang antum antum bagi empat ini. Bagi empat nah baru full. Ha. nah kalau segini ya kira-kira depannya doang. Kita nggak membahas nama masalah jumlah. Tapi iqbalun nas, orang penerimaan orang pada sebuah dakwah syai'un yufrahu bih, perkara yang membuat kita bahagia. Menyemangati kita barakallahu fikum. Mulai kita rintis insyaallah taala wilayah Pantura. atau banyak berdoa kepada Allah azza wajalla semoga masyarakat Pantura di sana barakallahu fikum bisa menerima dakwah dengan sebaik-baiknya. Tantangannya berbeda tantangan pesisir luar biasa nah, katanya sih e, topiatnya orang-orang gunung dan sawah halus-halus e, topiatnya orang pesisir kayak ombak yang di e, lautan sana apalagi di sana adalah basis Nah, di sana adalah basis para itu. jadi harus menerobos palang pintu, palang pintu, basis-basis tadi. Barakallahu fikum. Sehingga antum bersemangat untuk meningkatkan apa yang sudah ada. Di sana bersemangat untuk berjuang tanpa korban. Barakallahu fiikum. semua mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terpenting ya ikhwan, tanamkan dalam jiwa antum masing-masing dakwah sunnah di pundak saya. Masing-masing salafi itu harus menjadi dai pada salafiyahnya. Seorang muslim harus menjadi menjadi dai pada keislamannya dengan prinsip balighu anni walau ayat. Kalau orang-orang misionaris saja memberikan doktrin kepada gembala-gembala, domba-domba gembalaannya itu dengan mengatakan yang namanya orang Nasrani harus menjadi misionaris agamanya. Maka muslimin harus bersemangat lagi. Muslimin harus menjadi dai dai bagi agamanya uh, bagi agamanya. Dengan konsep balighu anni walau ayat. Saya enggak mengatakan harus jadi misionaris. <laughs> Nah, atau muslim bukan kafir. Antum menjadi dai-dai bagi agamanya antum. Muslim sebagai dai untuk menebarkan dakwahnya. Seorang salafi menjadi dai menebarkan dakwah itu sunnah, dakwah salafiyahnya. Balik wa walau ayah. Di pundak kalian semua dakwah para kulafikum. maka harus tahun alal biru wa taqwa dan terus meminta eh, kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Semoga dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada dakwah kita. Perjuangan masih panjang batas akhir masing-masing kita adalah ketika masing-masing kita sudah masuk ke liang lahat. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafidhakumullah.